Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggapai kerinduan dengan kerinduan. Suatu ketika, saat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang saat itu masih anak-anak melihat seorang kakek yang sedang berwuduk dengan cara yang salah. Muncullah keinginan dari kedua cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini untuk bisa mengingatkan orang tua tersebut agar amal ibadahnya benar tanpa menyinggung perasaannya. Kemudian Sayyidina Hasan bersepakat dengan Sayyidina Husain untuk berlomba wudhu dan menjadikan sang kakek sebagai juri yang akan menilai kebenaran wudhu mereka. Lomba berwudhu pun dimulai dan di akhir perlombaan tersebut, sang kakek pun tersadar bahwa wuduk Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein ternyata lebih benar dan sempurna dari wuduknya sendiri. Ini adalah pelajaran dakwah dari cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyertakan kemuliaan akhlak dan tata krama dalam mengingatkan orang lain, khususnya orang yang lebih tua. Sahabatku, Mengingatkan orang lain artinya kita mengajak orang lain agar bisa lebih baik dan benar, bukan untuk menghukumnya sebagai yang salah dan terhinakan. Melihat orang lain dengan penuh kasih sayang dan menghargainya adalah pancaran ketulusan seorang penyeru kebaikan. Dari situlah kejayaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan diperoleh. Pembelajaran ini sangat tepat bagi juru dakwah, termasuk di dalamnya adalah ustadz dan kiai di saat seseorang menyampaikan kebaikan, haruslah ia melihat dirinya sebagai yang membutuhkan pahala dan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala di balik upaya dakwahnya sebelum melihat kepada orang lain sebagai orang yang membutuhkan kepada ajakannya. Makna membutuhkan inilah yang menjadikan seseorang tidak kenal putus asa dalam mengenalkan kebaikan kepada orang lain hingga ia senantiasa mengambil cara yang paling indah agar ajakannya bisa diterima oleh orang lain sebagai perwujudan makna hikmah yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sekaligus harus kita ikuti. Sahabatku, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein dalam usianya yang masih amat dini ini sangat paham makna hikmah berdakwah karena mereka adalah cucu dari sumber hikmah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdua tidak ingin menyakiti hati orang tua tersebut dengan salah menegur saat sang kakek salah dalam berwudu. Maka, dengan ketulusan dan kerendahan hati, mereka berperan sebagai orang yang ingin benar di dalam berwudu. Padahal, sebenarnya mereka ingin membenarkan wudu orang lain. Alangkah mulianya akhlakmu wahai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan alangkah indahnya. Siapapun yang ingin mengajak kepada kebaikan, lalu mengajak dengan penuh kasih dan ketawaduan. Sungguh dakwah bukanlah pamer ilmu atau bangga akan sebuah gelar. Akan tetapi, dakwah harus berangkat dari keindahan menuju keindahan dan dengan cara yang indah. Dan setelah itu, mari kita bercermin, sadar diri dan mencermati diri dan di sekitar kita di mana hikmah dan akhlak kita saat mengajak orang lain kepada kebaikan? Bisakah menuai hasil jika mulut dan lidah kita tidak luput dari kalimat cacian dan penghinaan terhadap orang yang kita anggap salah? Di mana kasih sayang dan kerinduan kita untuk merindukan orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai ajakan kita kepada Allah berubah menjadi ajakan kepada diri sendiri atau kelompok. Bisakah orang lain rindu kepada Allah jika yang mengajak bukanlah orang yang merindukan Allah Subhanahu wa taala. Dari kerinduan kepada Allah inilah akan hadir ajakan yang dirindukan dan penuh kasih untuk mengantarkan hamba-hamba Allah kepada kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bisawab. Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.